Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Nahmaduhu kita akan senantiasa memuji Allah. Wa dan kita juga akan memohon pertolongan hanya kepada Allah ونستغفره dan kita juga akan meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan juga hanya kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita juga menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai tempat berlindung satu-satunya dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. Mayyahdillahu fala Barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Seburuk apapun pengaruh yang ada di lingkungannya. Tidak akan pernah sanggup membuat yang telah mendapatkan hidayah menjadi tersesat. Wa mayyudlil fala Dan ketika ada orang yang jauh dari Allah, yang sesat dari Allah, sekaya apapun dia, sehebat sehebat apapun orang menghormati dia, maka demi Allah, keduanya itu tidak akan sanggup memberikan hidayah kecuali atas izin Allah. Semoga kita terhindar dari yang paling akhir yang kita bicarakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kepada Rasulullah yang makamnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang menziarahinya. Maka salam dan salawat segala puji-pujian kita berikan kepada dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan kita ini sanggup bersalawat kepada Rasulullah dengan hati yang dimiliki oleh kita. Hadirin pemirsa di ambang fajar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak bersyukur kepada Allah. Karena pada pagi subuh ini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bangun. Ringan jasad, mulia hati, mau membagi tidurnya dengan Allah. Merelakan sebagian malamnya untuk Allah dan ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan pada pagi ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita mau mendatangi Allah dengan suci, dengan tulus, dengan jasad yang bersih, subhanallah. Lalu kita mau mendatangi Allah dengan sholat fajar dua rakaat. as salatul fajri khairum minat dunia wa mafiha. Sesungguhnya sholat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya dunia dan seisinya. Ada apa dengan isi dunia? Ada emas, ada perak, ada kayu-kayu dan ada semua. Dan sholat fajar jauh lebih baik daripada itu semua. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di Abang Fajar yang dimuliakan Allah. Di pagi ini, insya Allah atas izin Allah, kita akan membahas tentang satu surat. Yang dalam arti, wahai yang berselimut. Di dalam surat Al-Muddathir ini hadirin, ternyata memiliki nilai muhasabah yang begitu amat sangat dahsyat. Bagi orang yang senang mengoreksi dirinya, bagi orang yang senantiasa melalu, selalu melihat kekurangan-kekurangan dirinya, maka Al-Mudathir adalah jawaban yang paling tepat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'azir. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita jadikan nama Allah yang terindah untuk disebutkan. Kita jadikan nama Allah sesuatu yang menyejukkan hati kita. Bahkan kita jadikan nama Allah sebagai senjata yang paling dahsyat untuk menghancurkan siapa? Musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Setan. Laknatullah. Yang senantiasa berniat menggelincirkan kita. Yang senantiasa menghancurkan kita. Yang senantiasa membuat kita menjadi makhluk yang tidak taat kepada Allah. Karena yang namanya setan tidak akan pernah ridho. Kalau kita menjadi makhluk yang taat kepada Allah menjadi makhluk yang ahli ibadah kepada Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim adalah senjata yang paling hebat hadirin yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Apa yang dimaksud dengan berselimut di sini hadirin yang dimuliakan Allah? Wahai engkau yang berselimutkan nafsu, yang sepanjang hidupnya menjadikan nafsu sebagai selimut, yang menjadikan nafsu sebagai ukurannya, Wahai yang berselimut harta, yang berselimut pangkat, yang berselimut kedudukan. Maaf hadirin kalau bicara soal selimut, ha, senantiasa kalau orang yang berselimut pasti malas ya. Lihat saja ketika kita tidur berselimut, subhanallah, begitu malasnya kita. Nah yang berselimut Allah perintahkan bangun, kum, ayo bangun kamu. Kenapa Allah perintahkan bangun? Yang bangun itu memiliki kesadaran yang hebat. Yang bangun itu memiliki tingkat kewaspadaan yang dahsyat. Subhanallah. Lihat Allah Azza wa Jalla. Berkali-kali disampaikan, La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk apalagi tidur. Subhanallah. Berarti kalau kita tidur, kita ini dalam keadaan yang paling lemah. Subhanallah. Makanya Allah perintahkan, hei yang berselimut dunia, yang berselimut nafsu, yang berselimut kemewahan, orang-orang yang lupa kepada Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Bermegah-megahan telah membuat kamu menjadi lalai. Hatta zurtumul makabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kum, ayo bangun. Allah perintahkan kita untuk bangun. Allah perintahkan kita untuk sadar. Setelah kita sadar, setelah kita bangun, apa yang di, apa yang dilakukan oleh kita? Fa'angzir, kasih peringatan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kita. Hamparan itu adalah sesuatu yang paling aman untuk kita diami. Wasama abina dan langit Allah jadikan atap. Lihat atapnya Allah. Subhanallah. Sangat berbeda dengan atap buatan manusia. Atap Allah tidak perlu tiang seperti atap yang kita buat. Bahkan atapnya Allah ada matahari, ada bulan, ada bintang. Subhanallah. Wasama abina wa anzala minas sama imaan. Dan dari atapnya Allah itu turun air. Ya. Kalau dari atapnya Allah turun air, manfaatnya banyak. Tapi kalau dari atap rumah kita turun air, itu bocor. Pusing kepala kita, ya. Subhanallah. Fakhraja bihi minat samarati rizqallakum. Dari air yang jatuh ke bumi, lalu dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan. Sebagian dari tumbuh-tumbuhan itu jadi rizki buat kita. Jadi tanaman hias buat kita. Bahkan jadi benteng pertahanan bagi kita. Subhanallah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ibu-ibu Majlis Ta'lim Riyadatul Muslimat dan Majlis Kanzul Arsh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Dalam restu Allah, dalam rida Allah. Kalau hidup di dalamnya penuh dengan keridhaan, itu mudah. Karena yang dicari di dunia ini cuma rida Allah, nggak ada yang lain. Ya, mardatillah. Ini cita-cita hidup. Jadi untuk mencari rida Allah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tinggal di dunia. Di dunia ini betul-betul subhanallah Allah ciptakan. Tidak main-main. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Usahbil kiram pernah bersabda perumpamaan dari dunia ini seperti taman. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa dunia ini seperti taman. Kalau bicara soal taman, ah pasti isinya adalah tentang keindahan, ya subhanallah. Bahkan Rasulullah sendiri ibu punya taman, taman surga. Di mana taman surga Rasulullah? Di Masjid Nabawi. Iya, yang sudah berangkat, yang baru pulang dari haji, oh, subhanallah, ini ingatannya lebih segar. Nikmat ya, duduk di raudhah. Mau duduk di taman surga? Jangan duduk di taman surga, duduk di taman mini saja hati sudah senang luar biasa. Ambil sesuatu yang kita miliki oleh Allah. Kita harus yakin bahwa ini memang datang dari Allah. Atau kalaupun ini diberikan kepada kita, sifatnya kan sementara. Kan begitu. Ibu siap suaminya diambil oleh Allah? Hah? Tuh, ada yang bilang siap, ada yang bilang enggak. Belum. Siap tidak siap harus? Harus siap. Iya, seorang suami istrinya diambil siap? Jangan-jangan lebih siap diambil istrinya ini. Iya, oh subhanallah, ganti yang baru. Kedua orang tua pasti sangat tidak siap diambil anak-anaknya. Tapi ketika kita innalillah, innalillah, innalillah. Sesungguhnya ini datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita akan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Dan yang terakhir, hadirin, banyak-banyaklah berzikir. Apa makna zikir? Mengingat, ya, mengingat. Banyak-banyaklah berzikir dengan kalimat tayyibah. Apa kalimat tayyibah? La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah kalimat zikir yang paling baik. Afdol zikri. Ma qultu ana wa yang qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Subhanallah. Itu. Tujuh kalimat penyelamat Subhanallah yang sering kali dianggap remeh, yang sering kali dianggap sepele tapi ternyata punya nilai yang begitu dahsyat. Allah Akbar. Gampang kan? Gampang untuk diingat ya. Tapi suka lupa untuk di bacanya. Tapi insya Allah ini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang insya Allah ya akan mencari ketenangan dari sisi Allah. Amin ya Rabbana. Mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Oh, silakan Ibu Hajah. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Di samping kita membaca yang Pak Ustadz tadi katakan, apalagi, apalagi apa saja yang harus kita zikirkan di waktu kita senggang gitu Pak Ustaz? Waktunya maksud saya sewaktu kita lagi diam gitu, apa saja yang kita harus zikirkan gitu Pak Ustaz? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. <clears throat> uh, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada saat kita senggang, pada saat kita sendiri, ya, pada saat kita berdiam diri, selain daripada tujuh kalimat penyelamat yang bisa kita baca di antaranya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Ya. Itu kalau dibaca Subhanallah dan kalau ditimbang dengan bumi itu jauh lebih berat itu. Apalagi dalam kondisi bangsa seperti ini. Ah, ya dalam keadaan bangsa yang tidak jelas. Maaf hadirin, potret bangsa kita seperti apa? Seperti Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan paus. Perut ikan paus itu besar, tapi kan tidak pantas untuk didiami oleh manusia. Nah, potret bangsa kita seperti itu. Ya, subhanallah. Ini bangsa kita besar. Tapi kenapa yang besar ini menjadi sempit? Maka kalau kita mau keluar dari kebelut bangsa ini, baca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wah, nikmat ya. Kalau ini dibaca insya Allah, mudah-mudahan kita bisa keluar dari perut ikan. Amin ya Rabbal. Rasulullah. Seperti syair yang telah diucapkan. Ya Rasul, kau bawa cahaya menyinari alam buana Bumi tandus subur kembali Rasa gembira di hati Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika lahirmu membawa rahmat memimpin ke jalan selamat akhlakmu yang sungguh memikat contoh buat seluruh umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika عليك صلوات الله عليك itu Rasulullah makhluk yang mulia ya mulianya pengorbananmu itu mulianya pengorbananmu ya kebaikan yang kau seru mulianya pengorbananmu kebaikan yang kau seru Biarpun halangan menimpa Namun dirimu tetap tabah Biarpun halangan menimpa Namun dirimu tetap tabah Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja Kenapa kita harus memuji Allah? Jangan Allah Kepada manusia saja yang kita anggap besar, kaya, pandai, ya. Kita seringkali memberikan puji-pujian kepadanya. Sekarang bagaimana dengan Allah? Yang kepandaiannya tidak ada yang menandingi. Kebesarannya tidak ada yang bisa menyaingi. Maka sudah selayaknya kita-kita ini suka memuji Allah. Ibu, ada 99 Asmaul Husna. Hafal, Ibu. Kok senyum-senyum? sering dibaca ya hafal bapak-bapak ikhwan insya Allah saya insya Allah juga memang yang namanya manusia di dalam urusan memuji Allah itu harus banyak dituntun layaknya menuntun orang buta subhanallah ya dari 99 minimal ada yang terwakili yang kita baca ada dua yang paling kita kenal ya apa Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, itu yang paling kita kenal gitu. Tapi surat Al-Hasyr memberikan satu bimbingan kepada kita. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Al-alimul ghaib yang maha mengetahui yang tersembunyi. Jadi apa-apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah Maha tahu. Kalau yang disembunyikan oleh kita saja Allah tahu bagaimana yang lampau. Tapi untungnya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض apa artinya bertasbih segala apa yang ada di langit dan bumi. Kalau Allah katakan langit bertasbih, maka di langit ada matahari dengan cahayanya. Dia bertasbih kepada Allah. Kalau Allah katakan di langit eh, langit bertasbih, maka di langit ada bintang yang jumlahnya tidak akan pernah kita bisa hitung. Mereka bertasbih kepada Allah. Kalau Allah katakan bumi ini bertasbih, subhanallah di bumi ini ada apa? Banyak sekali makhluk Allah di bumi ini yang nggak bisa kita hitung. Tapi ada satu saja yang mudah-mudahan mampu membuat kita ini jauh lebih sadar. Tanah. Tahu letak tanah di mana? Di bawah kaki kita. Subhanallah. Tanah debu yang setiap hari kita injak-injak. Dia bertasbih kepada Allah kalau tanah saja yang diinjak-injak, yang letaknya di bawah bertasbih kepada Allah, lalu yang nginjaknya nggak suka bertasbih, maka demi Allah berarti jauh lebih mulia yang diinjak-injak daripada yang Subhanallah, ya. Hatta yang injak pakai sepatu harga 4 juta. Nah, lihat sepatu, semahal apapun dia tetap tempatnya di bawah. Pernah nggak lihat orang beli sepatu 4 juta ditaruh di kepala. <laughs> Hah? Subhanallah. <laughs> ya, Ustaz ya. ya Allah ya Karim. Jadi Allah Akbar ya. Jadi banyak bertasbih. Kenapa? Wa huwal azizul hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Subhanallah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ودعو رسول الله يا Allah ya Rab Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti Engkau tetapkan barisan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Sesungguhnya Segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Allah Rabbul Izzati Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah Jalla Jalal Ibu Kalau di sini manggil ibu apa? Mak. Mak. Ama. Ama. Eh. Senang ya. Allah buat kita masih bisa memuji Allah. Ingat mana lebih nikmat memuji atau mencaci? Ah, pintar amak pintar. Cuma ini goyang-goyang ini. Mana lebih enak dipuji atau dicaci? Mano, eh man, mano. Hah? Ma. Ma maranca. Rancak banal. Ini karena keseringan makan di warung Padang ya begini. Ya. Nasi Padang. Mantap. Marancak. Dipujo. Hah? Oh, puji-puji aja ya. nggak dipuji dicaco. <laughs> dihino. Ah. Marancak dipuji dihino. Eh dipuji sudah pasti. Dipuji itu menyenangkan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar ternyata pujian itu adalah untuk menyesatkan kita. Mari memuji dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa ada maksud apapun di balik pujian, insya Allah pujian itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Pujian kepada Allah sudah pasti adalah hal-hal yang meliputi daripada sifat-sifat Allah. Al-Hasyr, dua ayat terakhir. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. pelit amat begitu baru diminta Allahnya saja pelit gimana diminta suaminya ya Pak Wali ya Pak Wali <laughs> Pak Wali Pak Wali sehat هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Mak. Lupo. Mak. Allah punya sifat alimul ghaib. Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia, termasuk yang disembunyikan dalam handphone. Allah tahu. Ayo. Yang menyembunyikan dalam handphone. Eh. Coy. Di handphonenya ada apa, Coy? Ada 42 detik. Yang 42 detik nggak usah disimpan lagi. Buat apa menyimpan borok dalam handphone? Itu kan aib orang. Iya kan? Apalagi kalau kita ikut mentransfer lewat bluetooth apa bedanya kita dengan orang yang pertama kali menyebarkan sama kita adalah kaki tangannya nanti di Yomil Mahsyar bakal dipanggil orang-orang yang ikut menyebarkan oleh Allah makanya apa? Hei dengarkan Mak kalau Bapak di sini panggilnya apa Oh Bapak juga apa? Apa ya? Ya, jadi nggak usah disimpan lagi buat apa. Nggak ada buat kenangan. Ama, ama nakal ya. Cubit. nggak ada manfaat menyimpan aib orang Uje al-fakir at-ta'if ilallah orang yang miskin ilmu kurang amal gak sempurna dalam ibadah bahkan miskin pahala cuma ingin mengingatkan ketika ada satu tayangan yang membuka aib orang lain sudah jauh lebih baik matikan tayangan itu kenapa kita akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi kenapa karena kita berada di tempat kejadian perkara orang-orang yang dipanggil jadi saksi itu kan karena mereka berada berada di tempat kejadian perkara berarti sama Ketika kita Maria eh, betul. Dulu pengen punya calon orang Padang nggak jadi jadi begini nih. Ah? Kenapa? Tambo cie. <laughs> Tambo cie. Aduh ya Allah, panas. Ange. Ange. Ange tenan. Oh, campur pakai bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau kita ikut menyaksikan sama dengan artinya kita berada di tempat kejadian perkara. Tanya Pak Polisi deh. Pak Polisi, kalau kita berada di tempat kejadian perkara kan kita bakal dipanggil ya jadi saksi ya. Betul. Berarti ketika kita menonton aib orang lain, kita sama dengan saksi. Di yaumil mahsyar, Allah akan panggil kita dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lihat. Yang jawab siapa? Bukan mulut. Ini makhluk paling gak dipercaya sama Allah. Nih, gara-gara ini. Banyak suami istri jadi cerai. Gara-gara ini orang tua anak jadi pada berantem. Gara-gara ini pemimpin sama rakyat saling tuduh. Dan gara-gara ini satu negara bisa menjajah negara yang lain. Makanya di Omil Mahsyar eh, paling nggak bisa dipercaya. Dari mana buktinya uje? Surat Yasin. Surat Yasin. al اليوم نختم ala أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون akan datang satu masa di mana mulut kita dikunci oleh Allah. Nih paling gak dipercaya. Gak dipercaya sama sekali. Tangan bicara, kaki bersaksi. Allahu Akbar. Ya. Ange. Ah, ah, ange. Ange di sini ange bener ange. Lama-lama karpetnya panas. Boleh pakai sendal? Ah? Jangan pakai payung, harusnya pakai tenda sebetulnya nih. Kita dikasih tenda, umat dikasih tenda, jadi dakwahnya juga enak, betul nggak? Soalnya beda bu, yang duduk sama yang bergerak, yang diam sama yang bicara. ah, amal. Emangnya diterima? Pede amat sih. Kenapa Uje bilang memang jadi terima? Apa kata Rasul? Kalian masuk surga itu bukan karena amalan kalian, kata Rasul kepada sahabat. Sahabat bingung. Begitu Rasul, iya, termasuk aku. Uh, termasuk engkau, betul. Lalu bagaimana kita mendapatkan surga Allah? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Nah salah satu orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah apa? Ketika dia melihat keburukan orang lain, dia tidak ikut menyebarkannya. Ketika dia menyimpan rahasia orang, dia kunci mulutnya, dia tidak bagi dengan orang lain. Itu yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang ketika dunia ini mulai senang membuka dan menyebarkan aib orang jauh daripada rahmat naudzubillah min Lihat gara-gara 42 detik apa yang dimiliki hancur segala-galanya. Cuma 42 detik belum satu jam. Bahkan 42 detik akhirnya apa dimanfaatkan untuk menjadi lahan rezeki yang haram. Semua dijual, dikomersilkan. Padahal itu haram jelas. Bahkan terjadi tipu menipu di dalamnya. Allah Karim. Na'udzubillah min. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadirin yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Hari ini kalau tidak salah Hari jadi ya Hari jadi Singgalang Yang keberapa? 38 berarti sudah dewasa karena 38 2 tahun lagi 40 tahun. Karena sebaik-baik manusia adalah ketika dia sampai kepada usia 40 tahun, amalan baiknya jauh lebih banyak daripada amalan buruknya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Baik, Alhamdulillah pemirsa setia gemar Ramadan SCTV di seluruh tanah air. Alhamdulillah Ujai tidak sendiri, tapi sebelumnya Ujai akan kasih sedikit bahwa setiap manusia itu Allah berikan rizki dan macam-macam rizkinya. Ya, termasuk teman-teman kita yang ada sebelah sini rezekinya dapat asap dia. <laughs> Hadirin yang dimuliakan Allah yang perlu difahami adalah apa? bahwa sekarang kita sudah masuk dalam Ramadan University. Nah, jadi Ramadan ini ibarat sebuah sekolah atau sebuah madrasah bagi kita untuk mempelajari bagaimana hal-hal yang terbaik untuk diri kita sebagai manusia. Nah, penjelasan madrasah Ramadan itu seperti apa? Tenang, Uji akan dibantu oleh seorang ustadz muda ganteng tenan. <laughs> ya, tapi alhamdulillah sudah menikah dan baru pengantin baru. <laughs> ya, kita panggilkan Habib Ahmad Al-Habsi insyaallah. Fadal Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini namanya cipika cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri dan ini halal sesuai dengan syariah. Ya, halal karena laki-laki. Cipika Cibiki. Asal jangan uka-uka. Apa? Uka aju, uka celana. Oh, <laughs> Maklum, kalau pengantin baru emang begitu. Kita harus ngerti. Kayak <laughs> deh lo. J, Gimana, San? ini perjalanan anak pertama di sini. Oh, ini Ramadan pertama ya? Ini langkah pertama masuk ke Jogja. Hmm. Makanya boleh saya menyapa rekan-rekan sahabat saya di Jogja? Nah. Ngerti bahasa Inggris? Nih J, rekan-rekan sekalian baru ngafal tadi. Jah lupa. Yang tadi dikasih itu loh. Lupa. Sugeng Dayu Jogja. <laughs> Yang benar apa yang benar? Yang betul kepriben, benje. <laughs> ah, salah. Yang benar apa? Sugeng Dalu Jogja. Ini namanya constraint of the Tang. Jangan proses asa-asai. Sugeng rawuh kagem sedoyo. Wah. <laughs> warga Ngayogyakarta. Ini urusannya pulang ke Palembang. Mugi belum. Mugi peninggi rahayu. saya nggak tahu artinya ini, Ji. Saat sebentar. Ini kalau kita kembali ke zaman perang, yeah. ini iya. mohon maaf, ini kan monjali, hmm. monumen Jogja kembali. Yeah. Jadi kalau model kayak Ustadz tadi mimpin perang, itu pasukan mati semua Ustadz. <laughs> Ketembak semuanya habis. Apalagi kalau kalau larinya ke Solo, tembak. Oh, <laughs> itu habis semuanya. Uh, <laughs> mohon maaf, nggak maksudnya gini sebagai sebuah penghargaan kita yeah, betul. bahwa ternyata orang Jogja, Solo, orang Masya Jawa itu halus-halus. Halus. Ah, buktinya istri saya hmm. orang Jawa. Shh, jangan bilang-bilang ya. Istrinya orang Jogja, Jawa. No, no, no, no, no. Semarang, Semarang. You know, Semarang. do you understand Semarang? Oke. Okay. <laughs> Orang Jogja teman saya bilang uh, orangnya lembut halus. Kalau disakiti tidak mudah gampang ngambil hati. Biasanya pulang ke rumah ngambil sapu. <laughs> Nih sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sambutlah salam penghormatan terindah dari hati yang paling dalam sekalipun tidak saling kenal. Di hati saya, saya bisa menjamin, kita berdua bisa menjamin ada rasa cinta dan hormat kepada hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berdua hadir di sini tidak ada niat ingin menggurui siapa saja. Betul. Yang harus diingat adalah kalau sudah duduk di tempat semacam ini taklim bersama-sama, yeah. kita sama di mata Allah. Tidak ada lagi istilah ada yang hebat, ada yang lemah. Tidak ada istilah ada yang ada yang kaya, ada yang miskin, Betul. semua sama. Makhluk yang tidak pernah terlepas dari satu istilah. La haula wala quwwata illa, billahil Makanya kita belajar sama-sama di sini, friend kalau yang namanya belajar sama-sama Ji, kalau kami berdua salah, tolong ingatkan. Kalau sampean lupa, kami yang ngingetin. Namanya kan belajar sama-sama. Kalau kita berdua capek, kalian gantian. <laughs> Nih, kita semua bisa ada di sini itu karena Allah masih ingat kepada kita, betul? Kalau Allah masih ingat kepada kita rasanya tidak etis kita bahwa orang-orang Jogja tidak mau mengingat Allah. Maka saya ingin mengajak semuanya. Ingat Rasul pernah mengatakan kata Allah ana ma'ahu hina yadhkuruni saya Allah akan berjanji akan ingat kepada orang-orang yang ingat kepadaku maka kalau semua yang di sini ingin dapat tiket diingat Allah di padang mahsyar hadirkan hatinya kita agungkan nama Allah sama-sama setuju ya Allah saksi kita ini monumen akan menjadi bukti betapa kita mencintai Allah. Hadirkan hatinya, ikuti saya. Simak, listen to me carefully. Tatap mata saya. Aduh. Itu bahaya Ustaz. Kalau urusan tatap mata bahaya. Jangan, jangan ya, jangan. Maksudnya jangan cuma tatap mata Ustaz, saya juga dibagi-bagi. Tatap mata kita. Hitungan detik 100 ke depan. Ya. Kalian akan merasakan nikmat ya. nostalgia dengan Betul. Allah. Ikuti setelah kita. Kedengaran? Belum dibaca. <laughs> Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah Allah الله الله الله لا إله إلا الله المصطفى حقاه نبينا صدقاه المصطفى حقا نبينا صدقا هو شافع الخلق يوم الأرض على الله الله الله الله الله, الله الله الله لا إله إلا الله لواؤك المرفوع وقولك المسموع لواؤك المرفوع وقولك المسموع وحبك المتبوع في محجة الأول الله الله الله الله الله, الله لا إله إلا الله Nih saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Tadi Ustaz ya. Jeffrey menyampaikan sebuah ayat <laughs> Saya tahu J ada yang bilang katanya suara saya jelek Oh di sini ngomong jelek, di sana ngomong bagus. Terima kasih. Yang ngatain saya jelek, terima kasih. Jujur. <laughs> Karena memang suara saya lagi serak. Yang bilang bagus curiga, jangan-jangan naksir. <laughs> Ustaz terlalu baik sangka ini. <laughs> Nih, tadi Ustaz Jeffrey, sahabat saya tadi mengupas tentang ayat. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min kablikum la'allakum tattaqun. Yang terpanggil untuk berpuasa orang-orang yang beriman. Ya. Imam Ghazali pernah mengatakan iman manusia kadang naik, kadang tuh apa yang membuat iman kita naik ketika kita melakukan semua perintah Allah, maka spontan iman akan naik. Nih, makanya mungkin sampian tadi pergi dari rumah, iman sampian 10 karat, duduk di tempat semacam ini mendengarkan tausiah Ustaz Jeffrey, hadir di sambut Ramadan bersama SCTV, pulang dari sini naik menjadi 20 karat. Besok ada pengajian hadir lagi naik 30 karat. Besok ada pengajian lagi hadir lagi naik 40 karat. Lama-lama sampean pada karatan. <laughs> Ustaz. Karatan. Al-iman yazid, Yazidu wayankus. Mungkin begini Ustaz. Ketika iman Yazid bertambah, itu orang udah gak perlu disuruh lagi. Betul. Semua beribadah dengan bagus. Tapi ketika turun, kira-kira solusinya apa? Ketika iman seseorang turun, minimal apa yang mesti dia lakukan? Ah, itu. Uh, nih, untuk mendongkrak keimanan inilah momen kita nih cik. Ah. Ramadan orang yang dipanggil untuk berpuasa lalu dia melaksanakan puasa maka puasa bisa mendongkrak keimanan dia di mata Allah nih makanya jangan santai friend itu seton yang terkutuk untung saya nunjuk setan ke atas <laughs> jangan ke bawah Ustaz karena pernah kejadian salah nunjuk orang Ustaz ah. <laughs> ketika saya mengatakan inna syaiton <laughs> ada orang rambutnya sininya botak sini botak cuma atas tersisa persis kayak sapu terbalik men ketika saya salah nunjuk namanya orang latah orang leplek nggak bisa dibuat-buat spontan dia kaget <laughs> asisten saya bilang, Ustadz Ahmad, dia tidak itu orang marah waktu Ustadz nunjuk setan ke arah dia. Saya balas menjawab, bukan marah, saya tahu kenapa dia melotot. Karena hatinya berkata, Ustadz Ahmad saja tahu saya setan. <laughs> Astagfirullah. Nih makanya friend. Tapi sebentar Ustadz, Jarang sekali ada orang mau jujur seperti itu, dan Betul. Iya kan? Masya Karena kebanyakan orang itu selalu menutupi dirinya kekurangan dan segala macamnya. Iya. Artinya gajah eh semut di seberang lautan Betul. kelihatan, gajah di peluk mata ketimpa Tidak dia. kelihatan. Betul. <laughs> Makanya J, Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh muridnya. Muridnya bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ustadz, Kenapa setan zaman sekarang, kenapa setan tidak mau menggoda manusia dengan menyamar sebagai manusia? Shhh, SMS terkirim. <laughs> Karena dia nanya jarak jauh. Ustadznya menjawab. Setan zaman sekarang tidak perlu lagi dia menyamar jadi manusia untuk menyesatkan manusia dan untuk membuang rusak iman manusia. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak manusia yang menyamar jadi setan justru merusak manusia itu sendiri. Shh, SMS diterima. <laughs> Muridnya geleng kepala. Ternyata kalau kita kaji omongan Ibrahim bin Adham zaman dulu, itu terbukti loh zaman sekarang. Nih tanya Ustaz, jam setan mana ada bunuh orang tuanya? Setan mana ada memperkosa anaknya. Manusia zaman sekarang sanggup membunuh anaknya.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 Ingat, yang cinta kepadanya, mulutnya tidak akan pernah lelah untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Karena apa? Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya, itu pasti. Salatullah, salamullah, على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة وبالهم وبالغمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah the message yang membawa pesan Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang keras terhadap orang kafir. Awas, jangan salah. Keras bermakna di sini artinya adalah tegas dalam urusan akidah. Beliau pernah memberikan contoh. Ketika para musyrikin, para pemimpinnya mulai kebingungan dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkomplot datang kepada beliau dan menawarkan apa kepada beliau. Ya Muhammad, kalau engkau mau berhenti dari dakwahmu, maka akan berikan kamu harta. Harta. <laughs> harta ditawarkan kepada Rasulullah. Kalau kepada saya mungkin saya berpikir beberapa kali. Lalu kemudian mereka pun tidak habis pikiran. Mereka tawarkan wanita kepada Rasulullah. <laughs> Allah Akbar. Nabi Muhammad sudah pernah melihat bidadari. Kecantikan yang Masya Allah. Artinya maaf, syahwatnya beliau bisa terbendung dan terlindungi. Maka demi Allah semua itu tidak pernah bisa menggoyahkan. Dan yang paling dahsyat, ketika para kafir Quraisy ini tidak kehabisan fikiran untuk menawarkan, menggoda iman Rasulullah, dakwah Rasulullah. Mereka katakan apa? Baik ya Muhammad, kalau begitu bagaimana kalau kita ibadah sama-sama? Ketika datang Yaumus Sabat, engkau dan umatmu datang beribadah bersama-sama kepadaku. Dan ketika datang hari Jumat, kami bersama umat kami akan datang. Apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qul ya ayyuhal kafirun katakan wahai orang-orang kafir la a'budu ma ta'budun sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah begitu juga sebaliknya kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah dikunci dengan lakum dinukum waliyadin agamamu agamamu dan agamaku agamaku jadi demi Allah ciri umat Nabi Muhammad dia istiqomah dalam akidah dan dia adalah orang-orang yang dahsyat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang memiliki segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini satu penjelasan yang sangat sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ah, penjelasannya sederhana. Adik-adik sayang, mana adik-adik yang kecil? Adik-adik. Kok adik-adik ibu-ibu? Ah, ini ketahuan. Ketika ibu-ibu yang tunjuk tangan berarti takut tua. Mohon maaf lahir batin. Gak perlu takut tua, tua bakal datang. Takutlah tidak menjadi orang yang dewasa karena tidak semua orang tua itu dewasa. Jelas? Jelas? Hei. Eh. Eh. Hei. Baik. Penjelasan sederhana buat adik-adik kita, sayang, sayang, buat adiknya. Penjelasan sederhana yang dimaksud segala apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah adalah apa? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian pegang itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semua hadirin yang ada di Surabaya, di Surabaya. Surabaya! Dan yang ada di seluruh tanah air, malam ini matanya melihat siapa? Kalau tadi Uje katakan bahwa setiap apa yang kita lihat adalah milik Allah, berarti yang Anda-Anda lihat malam ini milik siapa? jelaskan Apa yang kita dengar juga milik Allah dan demi waktu malu gua takut diajakin duet yang kita dengar dari unyu Hah? bahasa gaul gitu loh you ya you ungu itu bahasa yang biasa tapi unyu itu bahasa gaul yang kita dengar dari unyu. Allah, yang kita dengar dari ungu. Suaranya yang begitu dahsyat dan uh, petikan gitar yang subhanallah menusuk hati, bahkan gebukan drum yang terasa di kepala kita. Huh? Yang kita dengar itu mutlak anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju gak? Nah, kalau tadi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, sekarang apa yang Hei, apa sih? <laughs> Kalau tadi apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar milik Allah, sekarang apa yang kita pegang? Maaf, ini punya siapa? Punya punya aku? Oh punya kamu? AQ tolong. Ini punya kamu. Betul. Hasilnya dari apa? Hasilnya dari apa? Maaf. Eleh ketawa. Hasilnya dari apa? Dari kerja. Dari kerja. Ah, dia kerja melakukan ikhtiar. Rezeki siapa yang kasih? Allah. Berarti ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah, boleh saya minta? <laughs> Satu, masih kredit belum lunas. Tahu aja ya. Iya, tahu aja. Ayo, ayo. Yang merasa dimiliki Allah, sekarang kita kembalikan segala ini kepada Allah dengan apa? Dengan satu pujian yang terdahsyat. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم lebih keras Maha suci Allah dari segala apa yang telah diciptakannya yang baik-baik buat kita sebagai manusia di dunia ini Sahabatku, begitu banyak hal-hal yang bisa menjadi nasihat, bahkan contoh yang baik buat kita sebagai manusia. Salah satu di antaranya adalah apa? Seekor ulat. Ulat. Ketika kita bicara ulat, maka terbayang dalam pikiran kita bahwa ulat itu adalah makhluk yang lemah. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa ulat itu adalah makhluk yang menjijikkan. Tapi subhanallah, ketika ulat taat akan perintah Allah, dia berhenti dari makan minum, alias berpuasa. Bahkan dia beruzlah, mengasihkan diri masuk dalam kepompongnya. Dalam masa-masa tertentu, Allahu Akbar, begitu dia lahir, bermetamorfosis menjadi satu makhluk yang baru. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Yang dahulunya lemah, sekarang lincahnya luar biasa. Yang dahulunya orang jijik, sekarang orang cinta. Siapa yang tidak senang dengan kupu-kupu? Termasuk kupu-kupu malam. Syahwat tanpa iman yang mencintainya sudah pasti. Allah gambarkan jelas. Semua ini ada dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah malu. Lihat. Allah tidak akan pernah malu. Memberikan permisalan-permisalan, contoh-contoh kepada yang namanya manusia. Ingat, manusia ketika dia menjadi nutfah tidak ada kesombongan. Tapi begitu dia besar, menjadi makhluk yang nyata, seringkali menjadi, mereka menjadi musuh yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih contoh lewat apa? Mabaudah lewat seekor nyamuk misalnya. Fama fauqaha atau yang lebih rendah dari itu sekalipun. Lihat ulat masuk dalam kategori fama fauqaha yang lebih rendah daripada itu. Allah Akbar. Hadirin sahabatku, SCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah orang berpuasa. Dia mensucikan dirinya dia bersihkan dirinya dari hal-hal yang mengotorinya. Lalu dia perbaiki sikap dan perbuatannya menjadi satu sikap yang begitu amat dimuliakan. Kalau dulu dia menjadi orang yang tidak pernah dihormati, tapi begitu dia berpuasa, dia menjadi orang yang memiliki kehormatan yang sangat luar biasa. Sahabatku, SCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Friend, teman-teman yang muda, jujur adalah merupakan satu yang dituntut dalam berpuasa. Karena demi Allah, ketika engkau melakukan ibadah apapun, orang tahu. Engkau sholat, orang melihat engkau sholat. Engkau membaca Quran, orang pun mendengar. Tapi ketika engkau berpuasa, demi Allah, cuma engkau dan Allah yang tahu. Makanya dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amal-amal yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah miliknya. Illa saum, kecuali puasa. as li wa anna ajisibi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya seperti apa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma dua, tiga, dan empat. Apa artinya? Dua adalah subuh. Tiga adalah maghrib, dan empat adalah Isa. Dua tambah tiga, lima. Bimakna rukun Islam. Empat tambah dua, enam. Berarti adalah rukun iman. Empat tambah tiga, tujuh. Apa? As-sab'ul mathani, tujuh ayat yang berulang-ulang. Artinya adalah Al-Fatihah. Subhanallah. Al-Fatihah ini berjumlah tujuh sekarang apalagi yang tujuh. Hari berjumlah tujuh. Dari Jumat sampai Kamis. Di mana di dalamnya ada perilaku dua, tiga, dan empat. Dan di dalamnya juga sering dibacakan yang namanya Al-Fatihah. Betapa dahsyatnya sebuah Al-Fatihah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan la salat liman lam yaqra'u bi Quran. Tidak dikatakan orang itu salat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sekarang apalagi yang tujuh? Langit berlapis tujuh bumi berlapis tujuh. Ada tujuh benua, ada tujuh samudra, dan ada tujuh keajaiban dunia. Apalagi yang tujuh? Tujuh putaran tawaf mengelilingi Ka'bah. Apalagi yang tujuh? Tujuh sa'i baina safa wal marwa. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Subhanallah. Lalu apalagi yang tujuh? Ada tujuh kerikil antara jumrah. Subhanallah. Itulah sahabatku yang dimuliakan Allah. Salat, Masya Allah. Bahkan saya punya syair. Dan mudah-mudahan syair ini bisa mendatangkan manfaat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun, Bila tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Hidup seribu tahun nggak sholat <laughs> Maaf Orang Hong Kong bilang mau yong. Tahu arti mau yong? Artinya adalah percuma Allahu Akbar Rumah yang besar jadi impian Harta yang banyak membuat senang Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Rumah besar, harta banyak gak sholat Percuma Sahabatku Kalau orang yang rumahnya besar saja Yang hartanya banyak gak sholat Percuma Aduh Apalagi yang rumahnya kecil, udah kecil ngontrak lagi. Ya Allah, miskin sombong. Jalani hidup dengan berpangkat membuat diri rasa terhormat Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya walaupun hidup Seribu tahun Bila tak sembahyang Apa gunanya Maaf, bukan ingin maksud penyakit seseorang Jenderal bintang empat, Kalau nggak suka sholat <laughs> Aduh maaf, percuma kalau jenderal yang bintang empat aja nggak sholat percuma, apalagi yang cuma hansip doang begadang tiap malam pulang pagi ninggalin sholat aduh ya Allah ya Karim maaf maaf maaf wajah yang cantik bukan kepalang membuat semua mata memandang walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya cantik oh masya Allah seksi nggak sholat aduh maaf percuma ada cowok keren maco pokoknya gagah dahsyat nggak sholat percuma demi Allah kalau yang cantik saja yang keren yang nggak ganteng sholat percuma, apalagi <laughs> enggak di mata Allah tidak ada yang istilah jelek. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Ada satu kalimat iftitah, pembuka. Yang apabila dibaca dan direnungkan, maka ini akan menjadi pembuka segala-galanya bagi kehidupan di dunia ini. In Alhamdulillah Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Sudah pasti milik Allah. Bagaimana tidak? Lihat. Apa yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari mata yang diletakkan di depan. Telinga yang diletakkan pada letak kanan dan kiri. Lalu kemudian mulut yang pandai berkata-kata. Nahmaduhu kita akan senantiasa memuji Allah harus. Karena orang yang senantiasa memuji maka demi Allah. Ketika Allah kumpulkan dia di yaumil mahsyar. Maka amalannya akan memenuhi timbangannya. Wa dan kita juga akan memohon pertolongan kepada Allah wajib Ingat, satu paket dalam Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah, aku menyembah. Dan hanya kepada engkau ya Allah, aku memohon pertolongan. Sahabatku, ingat. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain kalimat haulakah yang dibaca oleh manusia. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan yang besar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi demi Allah, menyembah, meminta kepada Allah adalah merupakan satu paket. Dan kita juga akan senantiasa menyeret hati dalam kejujuran memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal ampunan demi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-maksum yang dijaga tidak akan pernah dibakar dalam api neraka dan Allah berikan jaminan surga kepadanya. Rasulullah bersumpah wallahi demi Allah Allazi nafsi biyadih. Yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aktsaru min sab'ina marrah. Setiap hari aku bertobat, aku meminta ampun kepada Allah. Aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Kalau seorang rasul saja Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam Beliau dengan sadar hati merendahkan diri kepada Allah, meminta ampun setiap hari kepada Allah. Bagaimana dengan aku, dengan saya, dengan Jeffrey? Allah Akbar. Kadang-kadang yang namanya manusia suka bosan minta ampun. Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina dan dari segala amal perbuatan kita yang buruk. yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala demi Allah, sesesat apapun lingkungan yang ada di antaranya, itu tidak akan pernah bisa membuat dirinya tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang keluar dari jalur Allah, Contoh kereta. Ketika kereta itu keluar jalur, ambruk. Berapa banyak korban yang harus ditelannya. Nah ketika seorang manusia, seorang hamba Allah, dia keluar dari jalan Allah. Dia lari dari Allah, dia sembunyi dari perintah Allah. Maka demi Allah, sekaya apapun harta yang dimiliki, sehebat apapun orang hormat kepadanya. Demi Allah, semua itu tidak akan pernah bisa menjadi penolong baginya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan membuat kita semakin dekat dan menjadi mulia di sisi Allah dan di sisi semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.